بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن والاه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه الأصول الستة الأصل الخامس Berkata Imam Ibn Abdul Wahab Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam kitabnya Usul Sitta Al Aslul Khamis. Terjemah. Usul yang kelima. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wali-walinya dan perbedaan antara mereka dan orang-orang yang menyerupai mereka dari musuh-musuh Allah dari kalangan al-munafiqin wal fujjar. Dan cukup dari dalam permasalahan dan pembahasan ini adalah ayat dari surat Al-Imran yang mana ucapan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka Allah pasti akan mencintai kalian. Dan ayat di dalam surat Al-Maidah yang mana ucapan tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman <clears throat> يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka pasti kelak Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan suatu kaum yang mana mereka mencinta, yang mana Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan ayat di dalam surat Yunus yang mana ucapan Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih yang mana ciri-ciri wali-wali tersebut adalah orang-orang beriman dan mereka bertakwa kemudian menjadilah urusan perkara ini di kebanyakan orang-orang yang mengaku memiliki ilmu dan mengaku sebagai hamba yang mendapatkan petunjuk dan sebagai penghafal sebagai penjaga syariat ini menjadilah perkara ini bahwasanya yang dimaksudkan wali adalah harus dia meninggalkan untuk mengikuti para rasul dan orang-orang yang mengikutinya yaitu mengikuti para rasul bukan bagian dari wali-wali Allah dan juga harus dari kalangan orang yang ingin menjadi wali-wali Allah adalah meninggalkan jihad. Maka barang siapa yang berjihad bukan dari kategori orang eh, bukan kategori dari wali-wali Allah. Dan harus pula bagi orang yang ingin masuk dari kategori wali-wali Allah yaitu dia meninggalkan keimanan dan ketakwaan. Maka barang siapa yang mengikat dengan keimanan, terikat dengan keimanan dan ketakwaan maka bukan bagian dari wali-wali Allah. Ya Rabbana nas'aluka afwa wal afiyata innaka sami'ud du'a. Wahai Rabb kami, Kami meminta kepada engkau kesehatan, apa pengampunan dan kesehatan engkau sesungguhnya engkau mendengar doa. قول المؤلف عليه رحمة الله بيان الله سبحانه لأوليائه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار Perkataan Allah Subhanahu wa taala yaitu penjelasan Allah bayanullah subhanahu li awliyaillahi wa tafriqihi bainahu wa bainal mutasyabbihin bihi min a'daillahi al-munafiqin wal fujjar أراد الإمام عليه رحمة الله أن يفرق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان الإمام imam menginginkan rahimahullah ta'ala di dalam pembahasan ini untuk membedakan kepada kita tentang siapa wali-wali Allah dan siapa wali-wali syaitan. الذين يتشبهون بأولياء الرحمن yang mana mereka ingin eh, yang mana mereka menyerupai wali-wali Rahman. وهنالك فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Dan di sana ada beberapa perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali Rahman. حتى وإن حاول أولياء الشيطان أن يتشبهوا بأولياء الرحمن. Sampai pun mereka wali-wali syaitan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi wali-wali rahman. Illa anna al-aqwal wal-af'al wal-mu'taqadat tufarriqu bainahuma. Tetapi perbuatan, perkataan, perbuatan dan i'tiqad akan semakin jelas membedakan tentang mereka-mereka tersebut antara wali Allah dan wali-wali syaitan. rahman في مقدمة أعمالهم صحة الاعتقاد Dan wali-wali Rahman di dalam permulaan di mereka beramal adalah baiknya dan sahnya amal i'tiqad mereka atau bersihnya i'tiqad mereka dari hal-hal yang merusaknya. فهم يعبدون الله وحده Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata ويخلصون له في العبادة dan mereka mengikhlaskan di dalam perkara mereka beribadah kepada Allah hanya Allah, kepada Allah semata ويؤدون التكاليف الشرعية والشعائر التعبدية dan mereka memasukkan di dalam peribadatan dan takarrub syariah adalah perkara ibadah على الوجه المشروع sesuai dengan apa yang disyariatkan من طهارة ووضوء وصلاة وصيام وحج وزكاة dari perkara tahara, berwudu, salat, zakat, puasa dan haji. Wa billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Dan perkara di dalam mereka beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasulnya dan yaumil akhir dan di dalam takdirnya baik yang baik maupun yang buruk. وأولياء الرحمن محسنون فيما بينهم وبين الخالق dan auliaur rahman mereka adalah berbuat ihsan antara mereka dan uh, makhluk-makhluknya makhluk Allah ومحسنون فيما بينهم وبين المخلوق dan mereka pula ber, uh, berbuat baik berbuat ihsan sesama makhluk فهم السائرون على ما سار عليه رسول الله واصحابه رضوان الله عليهم dan mereka meniti jalan sebagaimana yang dititi atau yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذكر الأدلة التي تميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان Kemudian Al-Imam rahimahullahu ta'ala berpindah di dalam penyebutan dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pendalilan yang menunjukkan perbedaan antara wali-wali syaitan dan wali-wali rahman. فاستدل على ذلك بقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Dia berdalilkan dengan surah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim yaitu katakanlah Muhammad jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku maka pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Subhanahu wa taala ghafurur rahim يقول العلماء هذه الآية تسمى آية المحنة Berkata ahlu tafsir yaitu pak ahlu ilm bahwasanya ayat ini dinamakan ayatul mihna yaitu ayat di dalam pengujian. Qala al-mufassirun alaihim rahmatullah. Berkata ahlu tafsir rahmatullah. Idda'a qaumun mahabbatallahi wa qalu nahnu awliya'ullah wa ahibba'uh. Jika sekelompok kaum mengaku bahwa mereka adalah pencinta, eh, mereka mencintai Allah dan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan ayat ini. Qul ya Muhammad Katakanlah Muhammad kepada mereka-mereka tersebut kepada orang-orang yang mengaku bahwa mereka mencintai kepada Rabbnya In kuntum tuhibbun Allah haqiqatan fattabi'uni. Jika kalian betul-betul memang cinta kepada Allah secara hakikat, maka ikutilah aku. Famtahanahum Allah bidzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan ayat ini. Walihada tastati' an tamtahina bihadhihi al-ayah. Maka oleh karena itu kita mampu untuk bisa memisahkan atau menguji atau melihat seseorang dengan ayat ini. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته إلى توحيد الله وإفراده في العبودية Maka jika seseorang di dalam mengikuti Allah Subhanahu wa taala di dalam mentauhidkannya dan rububiyahnya dan ilahiyahnya وقد مكث النبي في مكة ثلاث عشر عاما يدعو إلى توحيد الله dan sungguh Rasulullah SAW telah tinggal di Mekah sebanyak 13 tahun وتابع النبي في صحة الاعتقاد dan mereka mengikuti eh, Rasulullah SAW dengan baiknya dan benarnya i'tiqad فهذه هي علامة الخير والولاية maka ini menunjukkan tentang kebaikan tanda-tanda kebaikan dan wilayah يوجد الآن أناس ربما تختبرهم بهذه الآية من حيث آه، كيف يدعون الى الله عز وجل فان كانوا يدعون الى الله على طريقه النبي صلى الله عليه واله وسلم من الاهتمام بالتوحيد والعقيده الصحيحه فهم سائرون على نهج رسول الله Dan kita akan mendapatkan atau didapatkan pada saat ini sekelompok manusia jika kalian ingin atau kita ingin menguji dia dengan ayat tersebut, maka jika dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya dan ihtimam dan memperhatikan tentang perkara tauhid, maka dia termasuk orang yang berjalan di dalam pengikutan kepada Allah dan Rasulnya. ولهذا ليس كل من يدعي أنه ولي يسلم له أنه ولي oleh karena itu tidak semua orang yang mengaku bahwasanya dia wali maka diterima bahwa dia termasuk dari wali-wali Allah. Wa illa rubbama jaa rajulun fasiqun dha'i'un wadda'a Kalau tidak dengan tersebut maka boleh jadi akan datang seseorang yang fasik, yang dal, yang da'i, yang dia mengaku sebagai wali. Walakin yuzan hadha bil amal. Akan tetapi dalam perkara ini kita bisa menimbangnya dengan melihat amalannya. فإن كان عمله وفق ما جاء به النبي فذاك ولي إن شاء الله Jika amalannya tersebut sesuai dan cocok dengan amalan atau tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka insya Allah dia termasuk dari kalangan wali-wali Allah. وإن كان على خلاف ذلك فهو ممن يزكي نفسه. Dan jika sebaliknya dari hal tersebut maka dia termasuk orang-orang yang mentazkiyah dan merekomendasi dirinya sendiri. والله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى Allah Subhanahu wa taala berfirman fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa karena Allah Subhanahu wa taala berfirman janganlah kalian mentazkiyah merekomendasi diri-diri kalian karena hanya Allah lah yang mengetahui siapa di antara kita yang bertakwa Hal waqa'a fil ma'siyah Apakah dia terjatuh dalam kemaksiatan نعم وقع في المعصية لأنه وقع فيما نهاه الله عنه Naam dia jatuh dalam perkara maksiat karena sesungguhnya dia terjatuh dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala melarang darinya. فالله قال فلا تزكوا أنفسكم Allah Subhanahu wa taala berfirman fala tuzakku anfusakum jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian. والله عز وجل بين من هم المتقون فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa sebenarnya wali-wali Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang eh, orang-orang yang tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada yaitu kesedihan bagi mereka. Yang mana mereka adalah orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم ذكر الإمام عليه رحمة الله الآية الثانية للاستدلال على بيان أولياء الله ليميزهم عن أولياء الشيطان Kemudian Al-Imam rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat yang kedua yang tujuan dalam hal tersebut adalah untuk pendalilan di dalam pembedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Alladzina yuhawiluna an yatashabbahu bi awliya ar-Rahman. yang mana mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mereka menyerupai wali-wali Rahman. Min a'da'illahi al-fujjar wal munafiqin. Dari musuh-musuh Allah dari kalangan munafikin wal fujjar. Qala Allah azza wa jal يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah Wahai orang-orang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka kelak pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan suatu kaum yang mereka kaum tersebut dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم yaitu mereka merendahkan diri mereka tawadu kepada kaum mukminin dan mereka merasa bangga dan kuat dan perkasa di atas orang-orang kufar dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak takut terhadap celaan dari orang-orang yang mencela. تتأمل في هذه الآية كم يوجد من أوصاف لأولياء الله Maka perhatikan ayat ini betapa banyak kita mendapatkan sifat-sifat dari ayat ini dari sifat-sifat wali-wali Allah. أول صفة أنهم يحبون الله تعالى يحبهم الله Sifat yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. الصفة الثانية يحبون الله تعالى Kemudian sifat yang kedua mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. وليس الشأن أن تحب ولكن الشأن كل الشأن أن تحب dan bukanlah perkara itu adalah kamu mencintai tetapi perkara tersebut dengan segala perkara adalah apa-apa yang dicintai as-sifatu tsalitsah annahum adillah 'alal mu'minin fala yuqatilunahum wala dan sifat yang ketiga adalah mereka tawadu dan rendah diri kepada kaum mukminin mereka tidak membarangi kaum mukminin dan mereka tidak membunuhnya أشداء على الكافرين وهذه الصفة الرابعة Sifat yang keempat adalah mereka keras dan tegas terhadap orang-orang kufar. الصفة الخامسة يجاهدون في سبيل الله. Sifat yang kelima adalah mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. الصفة السادسة لا يخافون في الله لومة لائم. Sifat yang ke- berikutnya yang keenam adalah mereka tidak takut di, di dalam jalan Allah terhadap jalan Allah terhadap celaan dari orang-orang yang mencela. فمهما حصل عليهم من اللوم فإنهم لا يتركون الحق لمجرد لوم اللائمين Betapa ba- seberapa apapun mereka mendapatkan celaan dan cobaan di dalam permasalahan di dalam menegakkan syariat Allah, mereka tidak akan meninggalkan hak-hak Allah di dengan celaan-celaan dari orang-orang yang mencela tersebut. فهؤلاء هم أولياء الرحمن Maka mereka lah adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. مع ما يوجد عندهم من تواضع وخفض الجناح واستقامة على دين الله وعلى ما جاء به رسول الله yang mana mereka senantiasa tawadu dan istiqamah dan berpegang teguh yang dari apa-apa yang datang darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والولاية تتفاوت من شخص إلى آخر dan kewalian itu berbeda-beda antara satu seorang muslim dengan muslim yang lainnya فبعض الناس احتلت درجات العليا في الولاية dan sebagian manusia mereka mendapatkan wilayah yang tinggi di dalam kewalian di dalam kewalian Allah Subhanahu wa taala. Atau نقول احتل darajah 'aliyah في wilayah. Atau kita mengatakan dia berhak mendapatkan derajat yang tinggi dalam kewalian ini. Wa minhum man huwa dunahu fil wilayah. Dan di antara manusia atau di antara kaum muslimin ada yang kewaliannya lebih rendah daripada yang pertama. Fal anbiya akhadhu darajah 'aliyah fil wilayah. Dan para nabi mereka mene- me- menempati posisi yang paling tertinggi dalam kewalian wali-wali Rahman. الصحابة رضي الله عنهم أخذوا درجة عالية لكنها دون درجة الأنبياء Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mereka mengambil posisi derajat yang tinggi dalam kewalian di dalam wali-wali Rahman tetapi kedudukan mereka berada di bawah derajat para nabi. ولهذا من الناس من هو من السابقين ومنهم من هو من أصحاب اليمين وفي الجنة درجات لهؤلاء الناس Dan oleh karena itu, sebagian manusia ada di kalangan mereka sabiqin, orang-orang yang berlomba, dan ada di antara mereka yaitu ashabul yamin. Dan di dalam surga mereka semuanya berbeda-beda di dalam derajatnya. والدرجات في الجنة على حسب الولاية Dan derajat kita akan mendapatkan di surga atau seorang muslim atau kaum muslimin mendapatkan derajat di surga sesuai dengan tingkatan kewaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala. فأولياء الله عز وجل يتصفون بوصفين وصفهم الله عز وجل بذلك في القرآن Dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki sifat dengan dua sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan sifat tersebut. وهذا ما استدل به الإمام محمد بن عبد الوهاب في الآية الثالثة Yang mana hal tersebut, dua sifat tersebut dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala di dalam ayatnya dalam pendalilan ayat yang ketiga. فقال الله عز وجل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Man hum awliya Allah? Siapa mereka yang dimaksudkan wali-wali Allah? Hal hum alladhina yalbasun 'ama'im kabirah wa yatamassaha an-nasu birukabihim wa bi aydihim? Apakah mereka orang-orang yang dimaksudkan wali-wali Allah itu yang memakai imam yang besar yang mana manusia itu memegang atau mencium tang lutut dan kakinya? Hal la yusalluna al-jama'ah? Apakah mereka orang-orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah? Hal yatrukuna an-nasa yasjuduna lahum wa yatadhallaluna lahum? Apakah mereka orang-orang yang membiarkan manusia sujud kepada mereka dan merendahkan diri mereka kepada mereka-mereka tersebut? La, laisu bihaula. Bukan, bukan mereka lah yang dimaksudkan wali-wali Allah. Qala Allah azza wa jalla alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina amanu wa kanu yattaqun yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Fajama'u bainal iman taqwa. Maka Allah Subhanahu wa taala menggabungkan di dalam ayat tersebut antara keimanan dan ketakwaan. Fayamaluna bima في kitab Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka mereka mengamalkan apa-apa dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Haula'i hum awliya'ur rahman maka mereka lah adalah wali-wali Ar-Rahman Awliya'us syaitan lahu awliya dan adapun wali-wali syaitan maka mereka memiliki pula wali-wali قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Dan apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah engkau dari kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan ar-rajim. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون Innahu laisa lahu sultanun 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan la'anatullah alaihi tidak memiliki kemampuan untuk mereka untuk syaitan tersebut mengganggu wali-wali Allah yaitu alladziina aamanu wa kanu yattaqun. alladzina amanu ala rabbihim yatawakkalun yang mana mereka beriman dan kepada Rabbnya saja mereka bertawakal innama sultanuhu ala alladzina yatawallawna Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawna. Hanyalah suatu kemampuan dia untuk mempengaruhi adalah orang-orang yang mereka berwala kepada syaitan. Idzan syaitan awliya yatawallawna. Oleh karena itu dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya ada di antara syaitan memiliki wali-wali, Ah, bahwasanya di antara wali-wali syaitan atau ah, syaitan memiliki wali-wali ويشركون به dan mereka mensyirikikannya. فلا بد من التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان Maka wajib bagi kita untuk membedakan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا في هذا Dan Syekhul Islam rahimahullahu taala telah menulis kitab di dalam permasalahan ini. Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa وأولياء Syaitan. Dia, mena, dia judul kitab tersebut adalah Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa aulai wa auliya'ir syaitan, yaitu pembedaan antara wali-wali rahman dan wali-wali syaitan. ثم ذكر محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله قوله ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan bahwasanya kemudian menjadilah urusan ini yaitu wali-wali Allah di kebanyakan orang-orang yang mengaku berilmu dan mengaku bahwa dia adalah sebab makhluk yang mendapatkan hidayah dan penghafal syariat ini bahwasanya yang dimaksudkan dengan wali-wali Allah adalah harus dia meninggalkan pengikutan terhadap para rasul الشيخ محمد رحمة الله عليه ولد في مجتمع يكثر فيه التصوف وعباد القبور ومن يدعون الولاية ومن هذا حالهم Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dia dilahirkan di sekelompok masyarakat yang mereka berkeyakinan tasawuf dan mereka me menyembah kuburan-kuburan dan wilayah dan mengaku tentang wali-wali dan apa-apa dari permasalahan-permasalahan yang semisalnya. والشيخ يريد بهذا الكلام يريد عدة طوائف من أهل البدع والخرافات Syekh rahimahullah ta'ala dalam ucapannya ini dia men ingin menunjukkan tentang beberapa kelompok-kelompok dari kalangan ahlul bidah. فهو يريد بهذا الكلام من تعلقوا بالقبور وعبدوها من دون الله. Dia menginginkan dengan ucapan ini terhadap orang-orang yang menggantungkan diri-diri mereka terhadap kuburan dan kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. وهذا موجود تجده إلى اليوم ما زال في بعض البلاد الإسلامية أناس يعظمون القبور تعظيما شديدا Dan perkara ini senantiasa kita melihat sampai sekarang ini kita mendengar kita melihat orang atau sekelompok manusia mereka mengagungkan dan memuliakan kuburan dan mereka menyembahnya. أيضا يريد الشيخ الرد على الصوفية الذين عبدوا الله بأذواقهم Begitu pula Syekh rahimahullah taala menginginkan di dalam ucapan tersebut ingin menyinggung yaitu dari kalangan tasawuf yang mereka beribadah kepada Allah dengan perasaan-perasaan mereka. fajawwazu tarka ittiba'ir rusul maka mereka ahasufiyah tersebut membolehkan untuk meninggalkan di dalam mengikuti para rasul mithlu firqati al-qadiriyah seperti firqah yaitu kelompok al-qadariyah wan naqsyabandiyah wa naqsyabandiyah wat tijaniyah wat tijaniyah والقاديانية والقادي والقادي قاديانية قاديانية كل هذه الفرق يقولون الأنبياء والرسل يتلقون الوحي عن طريق جبريل لكننا نحن نأخذ الوحي مشافهة Mereka semua kelompok tersebut dari kalangan Sufia tersebut mereka mengatakan bahwasanya para nabi dan para rasul mereka mendapatkan wahyu dari jalan Jibril adapun kami mendapatkan wahyu dari tariqah yaitu jalan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu lak mathalan Bukhari, taqra Muslim. Dia mengatakan kepada kamu misalnya engkau membaca Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Amma nahnu fala nahtaj ila Bukhari wala Muslim. Adapun kami kami tidak membutuhkan Bukhari dan Muslim. Amma nahnu haddathani qalbi ar Rabbi. Adapun kami kami adalah haddathani Rabbi an qalbi. Qalbi ar Rabbi. Haddathani haddathani Rabbi. Qalbi an Rabbi. Haddathani Rabbi haddathani qalbi an Rabbi. Bahwasanya adapun kami kita tidak membutuhkan Bukhari dan Muslim karena kami adalah yaitu hati kami telah membicarakan telah menyampaikan kepada kami dari Rabb kami. فيقولون ما في داعي لقراءة الكتب والأحاديث خلاص بيننا صلة بالله أوتوماتيك kami tidak membutuhkan yaitu antara Al Bukhari dan Muslim. Kita tidak membutuhkan terhadap Sahih Bukhari Muslim. Khalas kami telah tidak membutuhkan karena kami langsung mendapatkan wahyu dari Allah secara otomatis. Maka mereka adalah orang kufar wal iyadu billah. ثم يرد الإمام على مثل هؤلاء يرد على المؤولة والمعتزلة والأشاعرة Kemudian Syekhul Islam rahimahullah taala membantah kepada mereka yaitu dari kalangan ahlu ta'wil wal mu'tazilah wal asy'ariyah. Wa yaruddu aidan ala الذين يعتقدون أن صاحب الولاية لا بد أن يكون صاحب خوارق وكرامات Dan mereka juga dan Syekh rahimahullah taala membantah terhadap orang-orang yang mengaku sebagai wali yang mereka memiliki kemampuan di, yang luar biasa yaitu di, di luar jangkauan manusia dan memiliki kemampuan-kemampuan gaib. Falwali indahum man lahu karamat. Wali di sisi mereka adalah orang-orang yang memiliki karamah. Wa man laysa lahu laysa Dan barang siapa yang tidak memiliki karamah maka bukan wali. ولهذا ضحك سادة الصوفية على أتباعهم Oleh karena itu, para peng, so, sufia yaitu tertawa terhadap pengikut-pengikut mereka. Fayakhtar'una karamat kadhib. Maka mereka yaitu mengambil yaitu karoma-karoma yang dusta. Qala ahaduhum dakhaltu al-masjid dhata yawm. Salah seorang dari kalangan sufia tersebut mengatakan, aku memasuki masjid suatu hari. Fawajadtu waliyan min awliya sufiyah. Maka aku mendapati salah satu dari wali-wali sufia. Qala fantalaqtu ilaihi liusallim alaih. Kemudian dia mengatakan aku mendatangi dia kemudian untuk aku mensalami dia. Qala fa akhadhani al-haris wa qala ta'al. Kemudian setelah itu yaitu penjaga pengawalnya mengatakan kepada aku, "Ta'al, kemarilah." Qultu lahu lima? Maka aku mengatakan kepadanya, kenapa engkau mengambil aku? Qala innahu yusalli fil Ka'bah. Karena sesungguhnya dia mengatakan jangan kamu ganggu dia karena dia sedang eh, solat yaitu di Ka'bah. Qala ana arahu amami fil masjid. Kaif fil Ka'bah wa huwa amami fil Yaman? Bagaimana <clears throat> dia mengatakan bagaimana dia solat di di Ka'bah sedangkan aku melihat dia solat di masjid ini dan ini di Yaman. Qala wallahi law taqaddamt la adribannak. Kata pengawal tersebut demi Allah kalau kamu mendekati dia saya akan pukul kamu. قال دعني أسلم عليه فإن كان في الكعبة فلن يشعر بي وإن كان هنا سيلتفت إلي Biarkan aku untuk aku memberi salam kepadanya. Jika dia tidak menjawab salamku, maka dia berada dalam Ka'bah atau berada di Ka'bah. Jika dia menjawab salamku, maka menunjukkan bahwa dia masih berada di sini. وهذا هو أحوال هؤلاء أهل الضلال يضحكون على أتباعهم Oleh karena itu inilah keberadaan ahlu dolal mereka mentertawai atau mereka tertawa terhadap pengikut-pengikut mereka. Qalu li ahadihim aina sallaita adh-dhuhr? Qala fi Makkah. Salah seorang dari mereka mengatakan di mana kamu salat duhur? Dia mengatakan sufia tersebut yaitu di Mekkah. Wa aina sallaita al-'asr? Qala fil Madinah. Di mana kamu salat asar? Yaitu di Madinah. Hala ma syaa Allah yusallun fi Makkah wal Madinah wasil wa la yusallu ma'al jamaah. dia mengatakan dia masya Allah dia mengatakan sholat di Mekah dan di Madinah dalam keadaan dia tidak melaksanakan sholat berjamaah. وتجد أن الصوفية دائما يجهلون العوام ويحكمون عليهم بالجهل ويغلقون عليهم بين حيطان أربعة Dan kamu akan mendapati kebanyakan dari kaum sufia mereka yaitu membodohi manusia dan mereka berada dalam kebodohan. Mereka berada di dalam yaitu ruangan yang yang bertembokkan empat segi. ولهذا يقول مشايخ الصوفية للعوام بر بر جو جو بحر بحر ايش معنى شيخ مريكا mengatakan بر بر جو جو جو جو بحر بحر وهم بعدهم في البحر في الجو في البر نعم مريكا berada سباقين di daratan, sebagian di angin, sebagian di lautan. كنا بالأمس في الجبل وإذ بنا نفاجأ بشجرة يذبحون عندها Kemudian kemarin kita berjalan rekreasi di gunung, yaitu Gunung Lawu, yaitu kami mampir suatu gunung, eh, pohon yang mana pohon itu disembah, yang mereka menyembelih, yaitu sembelihan di pohon tersebut digancar. Man qala lahum yaf'aluna hadha? Mereka mengatakan siapa yang berbuat hal tersebut? Al-awliya al-ashrar haula. Itulah wali-wali yang jahat. فانتبه لابد أن تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان Maka hati-hati kalian, yaitu perhatikanlah kalian untuk kalian bisa membedakan wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. ذكر أحدهم قصة حصلت في السودان Salah seorang dari mereka menyebutkan atau menceritakan kisah yang terjadi di Sudan. هي كذب لكن يضحكون على العوام Itu adalah kisah yang dusta, akan tetapi mereka tujuan untuk membuat orang awam itu tertawa. anna rajulan nazala fi buhairah bahwasanya seseorang itu yaitu turun di suatu telaga yang kecil atau telaga faja'at timsah maka datang itu buaya memakan orang tersebut fadhahabu ila wali maka mereka membawa hal tersebut yaitu kepada wali wali al-kadzdzab inilah wali yang pendusta qalu lahu inna akala waladana bahwasanya dia mengatakan bahwasanya uh, buaya tersebut memakan anak kami. Maka dia mengatakan sufi tersebut yaitu bergembiralah kalian. Maka dia naik ke atas langit. Dan dia bertemu dengan malaikat maut. Ya dia mengatakan wahai malaikat maut mana nyawanya yang fulan yang dimakan buaya tersebut? Maka malaikat maut tidak mau untuk memberikan kembali yaitu nyawa si fulan yang dimakan oleh buaya tersebut. Dan malaikat maut berdebat dengan wali tersebut. Maka si wali tersebut memukul tangan wa malaikat maut tersebut, maka setelah itu ruh yang dimakan buaya tersebut jatuh. فعادت أرواح كل من مات في ذلك اليوم Maka seluruh ra- apa nyawa-nyawa yang mati pada hari itu kembali kepada mereka karena telah jatuh ruh dari tangan malaikat maut. والعوام عندما يسمعون هذه القصص يقولون لا إله إلا الله Maka manusia pada saat orang awam mendengar ucapan tersebut, mereka mengatakan la ilaha illallah. ثم يقومون إلى الولي يقبلون يده ويقبلون رأسه ويعطونها السمن ويعطونها الفلوس والأموال وكل شيء إلى هذا الولي وهم لا يعلمون أنه سارق نصاب حرامي Bahwasanya kemudian setelah itu manusia mendatangi dia mencium tangannya dan mencium kepalanya, dia memberikan saman, dia memberikan uang dan daging, padahal dia tidak mengetahui bahwa orang ini adalah pencuri dan sarak حرامي harami. بل والله يا إخوة أنهم يتبركون حتى ببرازهم أعزكم الله Bahkan sebagian dari mereka, yaitu dari kalangan pengikut sufia, mereka mengambil berkah, barokah dari maaf kotoran tinja sufi tersebut. Nasallahu salamah. Semoga kita meminta keselamatan dari Allah. salaf, "Idza ra'aytum ar-rajul yatir fil hawa." Berkata seorang salaf atau sebagian salaf, "Idza ra'aitar rajul ya-, yatir fil hawa." Jika jika kamu melihat seseorang bisa terbang di atas langit, eh, di atas angin. Atau dia bisa berjalan di atas air. Fala tubalu bihi. Fala tubalu bihi, jangan kalian peduli dengannya. Hatta tanzuru ila luzumihi alkitab wa sunnah. Hatta tanzuru ila luzumihi al-kitab was sunnah. Sampai kalian melihat tentang keistiqomahan dia di dalam berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah. فهؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل باسم الولاية mereka adalah orang-orang yang memakan harta-harta manusia dengan haram bil batil dalam dengan mengatakan mereka adalah wali وهذه من المسائل المهمة التي ينبغي أن نفرق فيها بين أولياء الله وأولياء الشيطان. Ini adalah perkara yang penting untuk kita bisa mengetahui siapa wali Allah dan siapa wali Rahman. الأصل السادس. Al-aslu sadis. Usul yang keenam adalah yaitu membantah subhat yang diletakkan atau yang dilontarkan oleh syaitan la'anatullah alaih untuk kita meninggalkan Al-Qur'an dan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ah, pendapat-pendapat uh, dan hawa nafsu yang memecah belah yang berselisih dan dia adalah Al-Quran dan Sunnah yang tidak diketahui Al-Quran Sunnah kecuali oleh Al-Mujahid yaitu seorang mujtahid yang mutlak dan mujtahid adalah yang disifati dengan demikian dan demikian yaitu sifat-sifat yang seakan-akan sifat tersebut tidak dia akan ditemukan kesempurnaannya sifat-sifat mujtahid tersebut pada diri Abu Bakar dan Umar jika seorang manusia tidak mem tidak memiliki hal tersebut, maka hendaklah dia berpaling dari hal tersebut dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan berpaling yang wajib dan harus dan tidak ada keraguan dan tidak perlu dia keragu dan tidak perlu dia per permasalahkan. Barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah termasuk dari kategori sindik, yaitu orang yang menyembunyikan ke, keimanan, eh, nah, dan, dan orang menampakkan keimanan dan menyembunyikan ke, kekufuran ataupun atau boleh jadi dia orang gila lian liajlu syu'ubati fahmihima karena kenapa karena sulitnya kita memahami Al-Qur'an dan sunnah maka maha suci Allah wa bihamdihi dan segala puji baginya betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang permasalahan ini baik secara syar'an wa qadran wa khulqan wa khalqan wa amran di dalam membantah syubhat yang terlaknat ini dari segala sisi sampai-sampai bantahan tersebut yaitu sampai ke batas perkara darurah yang diketahui secara umum akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fa la yu'minun. Sungguh telah wajib telah berhak mereka mendapatkan perkataan tersebut dalam keadaan mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami menjadikan di leher-leher mereka belenggu dalam keadaan yaitu ilal adqan dan sampai ke dagu-dagu mereka fa mahun dalam keadaan mereka diseret. Wajah Allah min baina saddan dan kami menjadikan di hadapan mereka penghalang, dari belakang mereka penghalang, maka mereka kami membutakan mereka dalam keadaan mereka tidak bisa melihat. Sama saja kepada kalian, sama saja kepada mereka, yaitu kamu mengingatkan mereka ataukah tidak, maka mereka tidak akan mungkin beriman. Hanyalah kamu bisa memberikan peringatan terhadap orang-orang yang mengikuti zikir dan dia takut kepada Rahman yang gaib dan maka kabar maka oleh karena itu berilah kabar mereka kabar gembira kepada yang mengikuti tersebut dengan pengampunan dan pahala yang besar, pahala yang agung. Wa akhiru alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin. الشيخ في هذه الشبهة رحمه الله يرد على أولئك الذين يقولون لا اتباع للكتاب والسنة Syekh rahimahullah taala membantah terhadap mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya tidak perlu kita mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Limadha natrukul Qur'an Wa Sunnah? Kenapa kita harus meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah? Qalu li'annahu la ya'rifuhuma illa al-mujtahid. Mereka mengatakan karena tidak ada yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali seorang yang mujtahid. ومن أوصاف المجتهد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إلى آخره Di antara syarat seorang mujtahid adalah satu, dua, tiga, empat, lima, enam sampai seterusnya. عندما تقرأها ربما لا توجد هذه الشروط ربما لا توجد في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما Kalau kita memban- eh, membaca surut-surut atau syarat-syarat yang ditulis oleh orang-orang yang ingin meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, mungkin boleh jadi kita tidak akan mendapatkan syarat-syarat tersebut ada pada diri Abu Bakar dan Umar. فصعبوا على الناس الدين Maka mereka menyulitkan agama ini kepada manusia. فمن طلب الهدى من القرآن والسنة وليس بمجتهد على شروطهم فهو زنديق Barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah yang mana dia belum masuk dalam kategori mujtahid, maka dia akan menjadi zindiq. ولهذا تجد أينما وجدت التصوف وجدت الانحراف بشكل واضح وجلي Oleh karena itu dimanapun kamu mendapati tasawuf dari kalangan sufia maka kamu akan mendapati perselisihan mereka terhadap uh, agama ini dengan berbagai macam perselisihan. وكذلك الشيعة Dan demikian pula Syiah. وكذلك غيرهم من أهل الأهواء والبدع Dan demikian pula selain dari mereka dari kalangan ahlul ahwa wal bidah. والإنسان ربما يكون عاميا فيقرأ عليه آية فيعرف معناها ولو لم يكن مجتهدا Seseorang kadangkala walaupun dia sebagai seorang yang awam, kalau dibacakan kepada dia suatu ayat, kadangkala dia memahami hal tersebut walaupun dia belum masuk dari kategori mujtahid. فربما تقرأ على العام قول الله وإلهكم إله واحد Dan kadangkala kita membacakan kepada seorang awam dia mengatakan kita mengatakan wa ilahukum ilahu wahid yaitu ilah kalbihan sesembahan kalian yang berhak disembah cuma satu saja. فيعلم أن الإله واحد Orang awam tersebut mengetahui bahwasanya sesembahan yang berhak yang disembah cuma satu. ولو لم يكن مجتهدا Walaupun orang yang menyebutkan atau yang memahami tersebut seorang awam bukan seorang yang mujtahid. ولكنه يحتاج إلى توضيح في بعض الأشياء فيما يتعلق بالآية Akan tetapi orang awam tersebut dia membutuhkan untuk di- penjelasan yang rinci dalam permasalahan tersebut yaitu dari ayat-ayat yang dibutuhkan penjelasannya. فهؤلاء صعبوا على الناس فهم الدين Maka mereka ini kalangan sufia mereka menyulitkan agama ini terhadap manusia di dalam memahaminya. فانتشر الشرك maka tersebarlah kesyirikan maka tersebar pula tersebar pula khurafat dan kebunian juga bidah la tas'al la tastafsir la tatakallam anta ba'da al Jangan kamu bertanya, jangan kamu meminta penjelasan dan jangan kamu merincinya. Kamu akan setelah ini menjadi seorang wali. Karena sesungguhnya wali itu adalah mujtahid. فالحمد لله أيها الإخوة أن الله جعلنا من أهل السنة Alhamdulillah wa ikhwan, Allah menjadikan kita semua dari kalangan ahlu sunnah. والله أنها نعمة يجب أن نشكر الله عليها Wallahi ini adalah nikmat wa ikhwan yang wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. ولهذا أيها الإخوة المجتمع بحاجة إليكم Oleh karena itu wahai eh, saudaraku, masyarakat manusia membutuhkan terhadap kalian. أنتم يا طلبة العلم ويا أيها الدعاة السلفيين Kamu wahai para penuntut ilmu dan engkau wahai para penyuruh dakwah salafiyah. المجتمع بحاجة إليكم ماسة bahwasanya man- eh, masyarakat membutuhkan betul sama kalian. فادعوا إلى الله Maka serulah kepada Allah, berdoalah kepada Allah وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر dan perintahkanlah kepada kebaikan dan dan cegahlah dari kemungkaran wasbiru 'alan nas dan sabarlah diri kita terhadap manusia wa 'ala adzan nas dan terhadap gangguan-gangguan manusia zuru haula'il awam ila masajidihim ballighuhum da'wat at-tauhid ziarahilah oh manusia-manusia orang awam tersebut dan jelaskan kepada mereka sampaikan kepada mereka dari apa-apa dari syariat ini birrifhi wallin dengan lembut dan dengan lemah dan lembut كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في عصر هذا زمن هذا الزمن هو zaman الرفق Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, pada zaman ini adalah zamannya untuk kita berkasih atau berlemah lembut. وهذا في عصر شيخ الإسلام فكيف بعصرنا Ini Syekhul Islam berbicara tersebut pada zamannya. Bagaimana pada zaman kita ini? زورهم إلى بيوتهم بلغهم دعوة الله حتى لا يموتوا على الشرك والخرافة ziarahi mereka di rumah-rumah mereka dan jelaskan tentang syarat tauhid Allah sehingga mereka tidak mati dalam keadaan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula'i alladziina yadhbahuna 'inda syajarah yadhunnuna annahum yataqarrabuna ila Allah. Mereka-mereka yang menyembelih sembelihan di, di di sisi pohon tersebut mereka menganggap bahwa itu adalah taqarrub dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alimu anna hadza min asy-syirk akbar al-mukhrij min al-millah. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa perkara yang mereka lakukan tersebut adalah perkara syirkun akbar yang mengeluarkan dari agama ini. Lianna dzabha la yakunu illa lillah. Karena sesungguhnya sembelihan itu tidak ter, tidak terjadi kecuali kepada Allah. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. كما في حديث علي الذي رواه مسلم sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu لعن الله من ذبح لغير الله La'ana Allahu man dhahaba li ghairillah Dabah. man dhabaha li ghairillah Allah melaknat bagi siapa yang ber- menyembelih kepada selain Allah فأنتم دعوا الناس وانصحوهم وبلغوهم واصبروا على أذاهم kalian menyeru kepada manusia dan mengajak mereka kepada kebaikan dan sabar terhadap gangguan-gangguan mereka Idza lam tansahuhum antum, faman sayansahuhum? Jika kita tidak menasihati mereka, siapa lagi akan menasihati mereka? Idza lam tuallimuhum antum da'wat at-tauhid, faman sayuallimuhum? Jika kalian tidak mengajari mereka dakwah tauhid, siapa lagi akan mengajari mereka? Idza lam tubayyinu faman sayubayyin lahum? Jika kalian tidak menjelaskan kepada mereka kebenaran, siapa lagi yang akan menjelaskan kepada mereka? fi dhalal wa antum tushahiduna dhalik. Kalian melihat mereka berjalan di atas kesesatan bersamaan dengan mereka bersamaan dengan itu kita melihat mereka mimma yadulluka ala annaka tahmil ala atiqika ib'an kabiran fi ad-da'wah ini menunjukkan bahwasanya kita memegang suatu bahal yang berat, beban yang berat di atas pundak kita. فلا تضيعوا أوقاتكم في اللعب والمهزلة ولكن بالجد والاجتهاد Jangan kalian menyia-nyiakan waktu kalian dengan hal-hal yang sia-sia, tetapi habiskanlah waktu dengan bersungguh-sungguh dan ijtihad. فهذه أمانة سوف تسألون عنها يوم لقاء الله Ini adalah amanah yang akan pasti kita ditanyakan nanti ketika kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. انتشر عند بعض الناس أن هؤلاء وهابية لا تسمعوا لهم Sebagian di sebagian manusia tersebar perkataan-perkataan Wahabiyah. Jangan kalian atau kita mendengar terhadap ucapan-ucapan mereka tersebut. Ahadul ikhwah arada an yusil al-haq ila rajul sufi. Seseorang ya, yaitu seorang salafi yang cerdas, dia ingin menyampaikan kepada dia kebenaran dari seorang sufi. Yaitu, harisun alaih dalam keadaan seorang tersebut sunni tersebut dia bersemangat kepada kebaikan dari orang dia bersemangat kepada orang tersebut berupa kebaikan dalam keadaan di dalam di atas di dalam kepala orang sufi tersebut dia mengatakan ada ter, apa ada pembihiran bahwa Wahabi itu adalah orang yang kaku dan keras dan menyeleweng. Akhadha hadha al-akh kitab at-tauhid wa mazzaqa as-sijil bahwa orang ah tersebut yang sunni tersebut dia mengambil kitab tauhid dan dia merobek salah satu lembaran وأعطى ذلك الصوفي dan dia memberi kepada orang sufi tersebut فقرأ ذلك الصوفي كلام جميل قال الله قال الرسول هذا لا يجوز كذا فأعجب بالكتاب Orang sufi tersebut membaca dari potongan kertas yang disobek dari seorang sunni tersebut, dia terheran dalam kertas tersebut karena di dalamnya qala Allah wa qala Rasul ini tidak boleh dan ini boleh. لماذا أعجب بالكتاب لأنه ليس له سجل ما فيه محمد عبد الوهاب Kenapa dia terheran-heran terhadap lembaran tersebut? Karena di dalam lembaran tersebut tidak ada tertulis nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. ثم جاء إليه الأخ بعد أيام قال كيف الكتاب؟ قال كتاب جيد ما شاء الله كتاب طيب Kemudian orang tersebut yaitu uh, ah sunni tersebut mendatangi kepada seorang sufi tersebut. Dia menanyakan bagaimana kamu mendapati selembaran kertas tersebut. Dia mengatakan yaitu kitab ini baik dan masya Allah. قال أتدري لمن هذا الكتاب قال لا Kemudian seorang sunni tersebut mengatakan, apakah kamu mengetahui siapa pemilik kitab tersebut? قال هذا الكتاب للشيخ محمد عبد الوهاب. Yaitu kitab tersebut yaitu Syekh Muhammad bin Al Wahab. قال يا أخي هذا كتاب طيب هذا كلام جميل ما كنا ندري أنه يقول هذا القول yaitu dia mengatakan kitab ini adalah bagus dan kitab ini adalah tayyib dan kami tidak mengetahui bahwa ini adalah ada memiliki kejelekan dalamnya. ربما تستطيع أن تأخذ مثل هؤلاء بالكلمة الطيبة. Boleh jadi engkau akan mendapatkan perkataan yang bagus dari mereka-mereka tersebut. عندك ضيوف مثلا في البيت. Misalnya engkau memiliki tamu di rumah kamu. Wa indaka jar sufi yakrahuk. Dan di, di, di sisi kamu ada seorang tetangga yang sufi yang membenci kamu. Wa anta tarahu ala wa khurafat wa syirkiyat takhaf alaihi min azab Allah. Kamu melihat dia berada dalam kesyirikan dan khurafat dan bid'iyat yang kamu takut darinya uh, terhadap ancaman Allah. Istadhifa indak. Maka kamu meminta dia untuk dia bertamu kepadamu. Akrimhu. Maka muliakanlah dia. Yatihi ba'd al-kutub rasail. Berikan dia sebagian kitab-kitab dan rasail. Ibtasim fi wajhih. Ber, bersenyumlah kepadanya. Tara bi akhlaqika hadhih ta'saru qalbah. Kamu menampakkan pada dia akhlak yang yang mulia ini, kamu akan bisa menjadikan dia lembut. Fayabda'u yuhibbak maka dia akan memulai mencintai kamu dan dia akan cenderung kepada keyakinanmu dia akan menyebut kamu tentang perkataan-perkataan yang baik maka dia akan membela kamu أما الآن Adapun sekarang sebagian ikhwah sunni dia lewat kepada seseorang dia tidak mau salam dia dengan muka yang cemberut ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إذا كان عنده مرض زره Jika di sisi orang tersebut ada penyakit maka ziarahilah dia. Unsur lahu ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebarkan pada dia dari apa-apa yang didatang darinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma tadri ba'da ayyam illa wa ahabba da'wat at-tauhid wa aqbala ilaiha qalbihi wa qalbihi. Kamu tidak akan kamu tidak tahu suatu waktu dia akan menerima dakwah ini dan akan menerima dan mencintai dakwah ini, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. والموفق في هذا أيها الإخوة من وفقه الله وأعطاه أسلوبا طيبا في هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى Siapa yang diberi taufik dalam permasalahannya ikhwan yaitu siapa yang Allah memberikan taufik kepadanya dengan uslub dengan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu azza wa jalla an yakhtima lana wa iyyakum bil husna wa an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah wa as'alullah an yajma'ana wa iyyakum fi jannatihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita cukup sampai di sini dan saya secara khusus meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menerjemahkan baik dalam terjemahan apa yang diucapkan oleh Syekh maupun dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah ini merupakan kekurangan dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya atau darus berikutnya ini kita bisa saling memperbaiki dan mengoreksi dan mudah-mudahan yang berikutnya lebih baik daripada yang sekarang. Wallahu alam bisawab walhamdulillahirabbil alamin.